Alladzina huruf kalam 21 saudaranya mausul. Allazi allazani alladzina orang yang allazi allazani alladzina orang yang allati alatani alati alai orang yang allati alatani alati alai orang yang ma apa yang man siapa yang ma apa yang man siapa yang yuk minuna bukan huruf pasti yang lainnya bil ghaibi bi huruf kolom satu bijari ka seperti lila untuk ila kepada ala di atas min dari fi di dalam an dari kata sehingga pita demi al ghaibi bukan huruf pasti yang lainnya wa huruf kolom belas al atfu wa atau wa dan au atau famaka am atau hmm, hmm, hmm, hmm. amma ada pun semua kemudian hmm, hmm, hm, hm, bal bahkan hatta hingga lakin akan tetapi bal bahkan hatta hingga lakin akan tetapi itu semua huruf al atfu dan artinya yuku, yukimuna bukan huruf pasti yang lainnya as-salata bukan huruf pasti yang lainnya wa huruf kolom 13 al-atfu wa dan au atau fa ka am atau hmm, amma ada pun semua kemudian hmm, hmm, bal bahkan hatta hingga lakin akan tetapi bal bahkan hatta hingga lakin akan tetapi itu semua huruf al-atfu dan artinya mimma min huruf kalam satu bijari bi dengan ka seperti lila untuk ila kepada ala di atas min dari fi di dalam andari dari hatta sehingga bitawa demi ma huruf kalam 21 saudaranya mausul Allazi alazani alazina orang yang Allazi alazani alazina orang yang Allati alatani alati alai orang yang Allati alatani alati alai orang yang Ma apa yang man siapa yang Ma apa yang man siapa yang Rojakna hum Rojakna Bukan huruf pastilah yang lainnya Hum Huruf kolom 25 saudaranya Zamil, huhi dia lelaki huma mereka berdua humhim mereka lelaki hadiah wanita huma mereka berdua huna mereka wanita kakamu lelaki kuma kalian berdua kum kalian lelaki Meski kamu wanita Kuma kalian berdua Kuna kalian wanita Iya nih aku na kami Iya nih aku na kami Iya nih aku na kami Iya nih aku na kami Yunfikuna bukan huruf pasti yang lainnya